Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki Mau? Hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita melanjutkan pelajaran kita dari Kutaib atau risalah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kita telah menyelesaikan pembahasan tentang Islam. Insya Allah kita masuk pada pembahasan tentang iman. Iman merupakan martabat yang kedua. Yang tingkatannya lebih tinggi daripada Islam. Seandainya Islam hal yang berkaitan dengan penampakan zahir, ucapan, perbuatan. Maka iman ini penampakan zahir yang telah dihiasi dengan ini batin. Sehingga Allah membedakan antara iman dan Islam dalam kalimat firman-Nya, qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum ada orang Arab Badi mengatakan, Ya Rasulullah kami telah iman kepada Allah SWT. Allah memberikan bimbingan kepada Nabi SAW untuk mengatakan berarang orang orang Badui tadi, katakanlah kalian belum beriman, tapi katakanlah kami telah Islam. Kenapa? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Sehingga Allah membedakan antara Islam dengan iman. Iman tingkatannya lebih tinggi dari Islam, iman lebih baik semuanya berbicara tentang amalan-amalan batin. Sebagaimana dalam arkanul iman. Lalu beliau membawakan dalil berkaitan dengan iman ini. Huwa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qawlu la ila ilallah wa atnaha imatatul adha anit tariq. Wal haya'u syu'batu minal iman. Dan iman itu adalah ada 70 sekian cabang. 70 sekian cabang. Fa'alaha yang paling tingginya adalah qawlu la ilaha illallah, ucapan kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha dan paling rendahnya adalah imatatul adha anit tariq. menyikirkan setiap gangguan yang ada di jalan. Wal haya'u syu'batu minal iman dan rasa malu itu adalah cabang daripada iman. Ah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang iman dengan makna yang utuh. Iman dengan makna yang sebagaimana definisinya para ulama Ahlussunnah wal jamaah. Bahwasanya para ulama memiliki pembahasan tentang iman. Yang pertama tentang pengertian iman, apa itu iman secara syar'i. Iman itu adalah tasdiqun bil qalbi atau i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil jawari. Iman itu meliputi i'tiqad, keyakinan dalam hati, kemudian ucapan dengan lisan dan amal perbuatan dengan anggota badan dia. Sehingga iman tidaknya sekedar pembenaran dalam hati saja. Karena seandainya membenarkan saja telah dikatakan mukmin, sungguh Abu Talib mukmin, orang-orang musyrik mukmin, kemudian iblis juga mukmin karena mereka membenarkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi iman tidak cukup dengan itu. Iman meliputi tuntutan perkataan dan tuntutan ini perbuatan. Sehingga Nabi menjelaskan dalam hadis yang tadi Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah ini sebagaimana para ulama mendefinisikan iman itu meliputi i'tiqad dalam hati, kemudian ucapan dengan lesan, kemudian perbuatan dengan anggota badan dia. Ini adalah definisi iman sebagaimana para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dengan dilengkapi lagi yazidu wa yangkus bertambah dan berkurang yazidu taat bertambah dengan segala macam ketaatan wayang kusbil ma'asi dan berkurang dengan berbagai macam kemaksiatan. Di antara yang mendasari pembahasan ulama ini di antaranya hadis di atas. Iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling tingginya, paling mendasarnya, paling utamanya, paling pokoknya adalah qaulu la ilaha illallah. Ucapan kalimat la ilallah ini menentukan. Orang tidak akan dikatakan mukmin kecuali mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan kebaikan tidak akan teranggap kecuali orang memiliki kalimat la ilaha illallah. Imatatul adani tariq watnaha imatatul adani tariq. Ini perbuatan menyingkirkan setiap gangguan yang ada di jalan. Gangguan baik yang sifatnya hissi, gangguan yang sifatnya itu nyata atau ini bisa di, diindra ada duri di jalan, ada lubang di jalan atau juga gangguan yang sifatnya adalah maknawi. Segala hal yang akan menghambat perjalanan hati untuk bertakwa kepada Allah, umpamanya adalah eh, bacaan-bacaan uh, yang merusak atau gambar-gambar yang merusak, yang haram. Ini menyingkirkan, memusnahkan, akan menjadikan lempangnya hati seorang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Demikian juga, walhaya, rasa malu, ini amalul qalbi, adalah amalan hati. Sehingga dengan demikian iman itu meliputi amalan hati, amalan lesan, amalan per, anggota perbuatan badan. Semakin sempurna iman seorang, semakin ini sempurna cabang yang dia tumbuhkan. Dan semakin berkurang kadar imannya, semakin banyak cabang yang dia tumbuh dari imannya tersebut. Sehingga iman itu ada pokoknya, kemudian ada cabang-cabangnya, ada asalnya, adalah pokoknya. Sampai kalau sampai pokok iman itu kemudian hilang, maka dia hilang keimanannya. Kalau hanya yang hilang itu adalah cabang-cabangnya, maka dia orang yang dikatakan orang yang nakisul iman. Orang imannya itu berkurang. Orang yang imannya itu tidak sempurna. Oleh karena itulah ada ungkapan-ungkapan layu minun atau layu minu tidak beriman. Ah, kalimat ini di antara maknanya adalah tidak sempurna keimanan seorang. Tidak sempurna keimanan seorang apabila tetangganya tidak aman dari gangguan dia. Mengganggu tetangga ini adalah akhlak yang buruk. Dan menunjukkan tentang kurangnya iman dia. Tetapi belum membatalkan iman seorang. Dia masih katakan mukmin tapi mukmin yang asli. Adapun alul bida orang menyimpang seperti khawarij, mereka menjadikan iman satu kesatuan dengan amal. Sehingga apabila orang amalnya rusak, berarti imannya rusak. Maka orang yang mereka melakukan dosa besar, dalam pandangan khawarij, maka dia kafir. Khalid dan Finar, Dia apabila mati tidak bertaubat kepada Allah, maka dia kafir di dunianya dan di akhiratnya dia Khalid dan Finar. Murjiah sebaliknya. bosnya dia katakan amal tidak ada kaitannya dengan iman. Sehingga iman itu cukup dengan tasdik, pembenaran aja. Orang yang mereka ini ahli maksiat, imannya tidak berkurang dengan kemaksiatannya. Oleh karena itulah di antara kerusakan orang murjiah ini, dia meremehkan amal, sehingga bersama dengan rusaknya amal-amal dia, dia merasa aman dari adab Allah dan dari makar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pembahasan yang benar tentang iman akan memiliki dampak bagaimana dia bertindak yang lurus dalam kehidupannya sebagai seorang mukmin. Rasul kita mengatakan bahwa pelaku dosa besar mereka masih bagian umat Muhammad. Sehingga Nabi mengatakan syafaati li ummati min ahlil kabair syafaatku untuk umatku di kalangan pelaku dosa besar. Seorang muslim dengan imannya bisa dia bermaksiat. Dan maksiatnya bisa menjadikan dia masuk neraka. Tetapi dengan imannya dia akan diselamatkan dari, dari kekalnya api neraka. Dan diantaranya dengan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala menamai orang-orang yang berperang di antara muslimin ini perbuatan dosa besar. Tetapi Allah katakan wa in ta'ifatani minal mu'minin tatalu. Kalau ada dua kelompok mukminin yang mereka berperang. Allah menyebut mereka yang berperang ini dengan mukminin. Artinya perbuatan dosa mereka tidak menghilangkan sifat pokoknya dia sebagai seorang mukmin sampai dia melakukan perbuatan yang bisa membatalkan keislaman, keimanan seorang. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, memberikan pemahaman yang lurus tentang agama kita dan senantiasa bersama para ulama dalam memahami agama karena tidak akan lurus agama kita kecuali dengan bimbingan para ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.